permohonan doa kepada Allah Azza wa Jal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatat apa yang kita lakukan sebagai amalan salihah dan kemudian berikan balasan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Salah dan salam mudah-mudahan akan senantiasa tercurah kepada utusan beliau yaitu manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik di dunia dan di akhirat yaitu beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti agama beliau dengan cara yang baik hingga datangnya hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang berbahagia rahimakumullah. Tentulah kita sepakat bahwa gula itu manis yang tidak sepakat boleh tunjuk jari sepakat kita pun sepakat insya Allah kalau yang namanya madu itu pun rasanya manis dan semua manusia akan mengatakan bahkan hewan-hewan pun mereka tahu kalau yang namanya madu ataupun gula itu manis Artinya bahwa manisnya madu, manisnya gula dan juga benda-benda yang semacamnya ini disepakati dan bisa dirasakan oleh siapapun. Nah, kemudian ada sesuatu yang manis yang dikatakan oleh para ulama manisnya melebihi manisnya gula, melebihi manisnya madu, melebihi manisnya makanan. Namun bahwa manisnya sesuatu ini ternyata tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Tidak bisa dirasakan oleh semua makhluk. Hanya makhluk-makhluk yang terpilih sajalah yang akan bisa ikut merasakannya. Apa itu? Yaitu manisnya iman. Manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau bersabda Salasun man kunna fihi wajada halawatil iman Ada tiga sifat Ada tiga perkara yang manakala tiga perkara ini ada pada diri seseorang maka dirinya akan bisa merasakan manisnya iman. Ya, akan bisa merasakan manisnya iman. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa iman di sini tidak terbatas hanya kepada keyakinan. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa iman itu keyakinan di dalam hati diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan anggota badan. Nah, maka tiga orang yang memiliki eh, orang-orang eh, yang memiliki tiga sifat tersebut akan bisa merasakan manisnya iman dengan tiga hal tadi. Di dalam hatinya, terwujud di dalam lisannya dan dibuktikan dengan anggota badannya. Siapakah orang-orang yang akan merasakan manisnya iman? Yang pertama yaitu Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu seseorang yang memiliki sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam melebihi cintanya kepada selain keduanya dan bahwa cinta ini tentunya perlu adanya bukti perlu adanya bukti tidak hanya sekedar klaim semata tidak hanya sekedar pengakuan semata akan tapi harus terbukti Buktinya apa? Buktinya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayat. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada umat manusia. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah diriku. Ya, ini bukti parameter seseorang dikatakan betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang tadi mampu mengikuti meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun sama. Itu harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela agamanya, mendakwahkan agamanya dan juga membela diri beliau ataupun syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di mana seseorang mencintai orang lain ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah wa azani Allah wa yakum jami'an bahwa kita diperintahkan mencintai Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka kita wajib mencintai orang-orang yang beriman setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Siapapun mereka, ketika mereka adalah orang yang beriman. Meskipun mereka memiliki akhlak yang mohon maaf kurang kita senangi memiliki perilaku yang kurang kita senangi. Namun selama mereka masih Islam, masih seorang yang beriman, maka kita wajib untuk memberikan cinta kita kepada dirinya. Tentunya memang bahwa kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman dengan satu dan yang lainnya tentunya tidaklah sama. Kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada para sahabatnya tentunya tidaklah sama ya kecintaan kita kepada selain mereka. Kenapa? Karena berbeda ketakwaan yang ada di antara mereka. Maka kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman ini sebanding lurus dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka adalah orang yang lebih tinggi ketakwaannya kepada Allah, maka semakin tinggi pula kecintaan kita kepada mereka. Semakin rendah ketaatan mereka kepada Allah, maka semakin rendah pula kecintaan kita kepada mereka. Namun yang harus kita ingat bahwa kita tetap harus mencintai mereka. Ini kaidah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Janganlah hanya karena mungkin beda partai, Mungkin hanya karena beda halakoh pengajian Mungkin karena beda kampus Wah saya kan anak UGM Dia kan cuma anak UIN Ataupun dia cuma anak UNY Tidak level lah Saya mencintai dirinya Tidak demikian Selama mereka adalah orang yang beriman Maka wajib bagi kita untuk memberikan kecintaan kita kepada mereka Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Dalam hal ini ada perkataan yang sangat indah yang disampaikan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'i yaitu Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Ketika beliau menyampaikan kepada kita tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia kepada sesama makhluk, maka beliau mengatakan kaful ada wa badlun nada wa talaqatul wajh. Ini yang harus kita miliki kepada yang kita harus miliki dan kita berikan kepada sesama kaum muslimin. Yaitu apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menahan diri kita baik perkataan ataupun perbuatan kita agar tidak sampai menyakiti saudara kita yang lain. Kemudian yang kedua, badlun nada. Itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan hal yang terbaik ya untuk saudara kita. Untuk saudara kita, yaitu sesama muslim. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi, menampakkan wajah yang sumringah bahasa Jawa nih. Wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudara kita. Ini kalau saya amati dengan mata saya sendiri mudah-mudahan Eh, salah pengamatan saya. Banyak di antara kita kaum muslimin yang bahkan sholat di masjid yang sama. Jamaah yang sama, sholat lima waktu. Namun ketika semisal bertemu, terkadang sangat mahal untuk memberikan senyumnya. Apalagi ketika berjubel di pintu, ketika hendak masuk ataupun ketika hendak keluar, akan tambah kemudian seremnya akan tambah e, muka yang apa namanya sangarnya itu akan tambah. Tidak mau bertegur sapa, tidak mau saling mengucapkan salam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antal akhaka wajhin tariq." Janganlah Anda meremehkan yang namanya kebaikan sebesar apapun Sekecil apapun. Satu contoh meskipun ketika Anda bertemu dengan saudara Anda kemudian hanya dengan sekedar menampakkan wajah yang ceria. Ini adalah ma'ruf kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu penafsiran Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala terhadap akhlakul karimah. Akhlak yang mulia yang harus kita tujukan kepada sesama manusia dan lebih khusus adalah kepada sesama kaum muslimin. Jadi marilah bulan Ramadan yang mulia ini kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita, kemudian mengurangi sifat-sifat angkuh kita, mengurangi sifat-sifat ego kita, mengurangi sifat-sifat kesukuan kita, kepartaian kita, kekhalakuhan kita dan kita ingat mereka adalah saudara kita sesama muslim. Tebarkanlah senyum dan tebarkanlah salam. Kemudian yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu allahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa fil nar. Yang ketiga, sifat yang akan menghantarkan seseorang merasakan manisnya iman adalah Seseorang yang memiliki perasaan benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut. Sebagaimana bencinya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kita harus berbangga dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita benci seandainya kita kembali kepada kejahilan melakukan berbagai macam perkara-perkara kemaksiatan. Baik yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tertuju kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang telah memiliki tiga sifat ini ya, tiga sifat yaitu yang pertama mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih daripada kecintaan ke selain keduanya. Yang kedua, manakala seorang mampu mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Ya, boleh jadi karena dia adalah orang yang masya Allah alim, akhlaknya mulia, dermawan dan seterusnya. Maka kita mencintai mereka ya semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan sebagaimana bencinya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kita lihat orang-orang yang telah mampu merealisasikan tiga sifat ini bersemayam di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang betul-betul merasakan manisnya iman. Kita lihat baginda Rasulullah SAW. Maka begitu manis dalam pandangan dirinya untuk hatinya ketika bisa melakukan sholat. Dan sampai-sampai beliau mengatakan wa ju'ilat qurrata aini fis shalah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan dijadikan ketenangan pada diriku, kenyamanan pada pandanganku itu ketika aku sedang melakukan sholat. Kita lihat orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan orang-orang yang beriman maka mereka adalah orang-orang yang sangat kuat beribadah. Kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pada bulan Ramadan mampu menghatamkan 60 kali Al-Qur'an. Dan ini tidak akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang levelnya di bawah beliau. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan seperti ini bisa kita manfaatkan untuk menempa diri kita sehingga mampu sedikit demi sedikit menumbuh suburkan tiga sifat tersebut di dalam diri kita sehingga kita pun akan bisa e, merasakan pula sedikit demi sedikit manisnya iman di dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya banyak salah dan kurangnya semata-mata karena kebodohan saya pribadi dan gangguan syaitan al-afu minkum astaghfirullahaladzim. Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh